Ya ora mau cukup ayat apa wa in khiftum hima, bainihima asu hakamam min ahli wa hakamam min ahli. Lah iki wong urusan suami istri konflik kowe butuh media tok. Kok aku mbek Muawiyah ora butuh media tok. Lah saiki gak sing sitok muni mana ada Qur'annya ndak? Sing dibantah ya ora roh. Padahal asline sing takon bodoni ya ora roh bodo ora roh ya asline. Tapi alhamdulillah bodo ora roh tambah apik timbang meksa roh clear. Itu satu. baru wong Khawarij itu mirip terus Sayyidina Ali masih ngendikannya. Apa kalian ingat ketika Nabi yang Sayyidul Kholki sing Afdalul Kholki perjanjian ambek Suhel bin Amr kita ingat ya Amirul Mukminin Suhel iku kafir tau ora nggih kafir pas niku Lah iya wong Kanjeng Nabi Afdalul Khalki tahu perjanjian mbek wong kafir rupane Suhel apa meneh aku mbek Muawiyah padha wong Islami kok orang oleh gawe perjanjian mergo pikiran Khalid kudu tegas apa sing sing salah sikat, sing salah sikat. Akhirnya do nangis sahabat-sahabat. Betapa alime tina Ali. Lalu kalau suwun nggih perbedaan apapun di dialog. No, nah, ora usah di dialog wis barno. Serap sama melok-melok. Engkau mesti barang hakku ngalano barang batil. Nak pancen urung menang kalah tetep kuliah jma'u benana robuna sumayaf tahu benana bil hak tongkok ijak ono pengadilan akhir. Akhir. Lah opo ke kesusu dunia donya kaya ora yaumul akhir. Wes clear yo. Paham ya? Faham ya? Yakin? Alhamdulillah. Yakin faham atau yakin bingung? yakin faham ya? Ah, yes. Lah ya dadi ayat iki maksude iku ngono ngono. Ayat iku maksud. Lah soal nanti ada boleh perang ya kalau umat Islam ditindas dan mereka nindas secara nyata ya kita berani melawan secara nyata karena cemen itu ya haram. Ya, tapi nak rano popo kok perang terus di kompetisi kebenaran kok perang ya usah. Selama dunia itu damai kita kompetisi saja. Hujah kita lebih argumentatif, hujah kita lebih hak, hujah kita lebih apa? Di Ngapain takut kalah? Kowe takut kalah berarti kowe gak pede baik kebenaran is Islam. Nggih mboten. Wong sing pede, pokoke yang kerja hakum mesti wasakol batin. Sakin ya? Ya yakin nggih, soalnya nggih bandera karo uni mene Kul ngucap sira Muhammad aruni merono sira kabeh nek ingsun alimu tegese merono sira kabeh nek ingsun. Alladzina ing wong akeh alhaq tung kang madakno kabeh bihi kelawan Allah syuraka ing dadi syuraka. jadi Allah tunjukkan Tuhan-tuhan yang kamu anggap setara dengan saya. Aruni alladzina tum bihi syuraka. Tunjukkan Tuhan-tuhan yang kata kamu kapasitasnya sama dengan saya. Ya mesti ra ono. Misale Yesus lahir ning bumi, berarti dhisik di bumi. Firaun duwe mbah buyut, berarti Tuhan terlam terlambat. Padahal no pangeran. Statusnya al awal, zat yang paling aw awal. Yus paling keren tetap. Mulanya Allah wani nantang kul aruniyal al Hakum bihi syuroka Tunjukkan siapa yang kapasitasnya sama dengan saya sehingga kamu anggap sebagai tuhan. Tentu mereka tidak akan bi bisa. Kalau jo mengkonurot oh, iku nolak lagu mareng wong kafir anik tiko disarikin saking no sekutonan lagu ke Allah. Pasti itu gak akan terjadi. Karena selain Allah pasti jauh kapasitasnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujude kalah dhisik. Melane kita nyifati Allah kodim, napa? Kodim. zat sing pertama. Kalau istilah Quran al awal. Sementara sing mbok arani Tuhan-Tuhan itu wujudnya kemudi kemudian Wis serang arah orang arah jadi pangeran dan Allah fair takut aruni apa aruni aruni alladzina alhaqtum bihi syuraka tunjukkan ke saya siapa sih yang kamu samakan dengan saya kata Allah tapi ayat ini kira ya populer. Repot. Sakit aku ayat-ayat Quran. Ngene kulon ngaji nganti ngene mergo sakit ayat tapi ngene kok ora populer ya Allah. Mereka gak ngerjekeni mulu? <laughs> Mesti gak kena aku pidato. <laughs> ayat yang populer kan sing ya, apa? Repot. semoga muka detis pura pangeran. Amin amin bias keliru. <laughs> aku ratu kano sosami ini, Gus. sama yang tak cerita ini cerita rasa tersinggung biasa wae. Tersinggung kok cawe wedok wae biasa tersinggung. Ahmad bin Hambal itu nemu itu sering yasinan itu diamu. Tapi orang kok perkara yasinan eno gak. Lha apa Quran itu mau yasin toh, <laughs> engkau liane yasin itu protes. Jadi Ahmad Hambal itu dua naskah jenis Shikayatul Quran. Sebenarnya Quran itu wadul nih pangeran. Mereka sing sitok diwaca terus sitok ora. Jadi nak kue mau wajah yasin toh, liane yuk protes. Jibril lah ya protes. Kok jadi Yasin tok piye? Elengku ya 114 surat ujug-ujug jadi apa? Yasin. Ya jadi Ya tapi kowe kowe ya kiai tetep ana beneris al lah, la kutu bil maksur. Ngapali Yasin wis pira-pira ana sing diapali. Tapi kura kondisi ideal, napa mboten kondisi ideal. Karena tadi Quran itu inginnya jangan semuanya mahjur, gak boleh Quran itu ditinggal ditinggalkan. Ya oke okay, meskipun masyarakat kita sering yasinan, sering kulhu, tetap surat-surat ini kita pelajari ya sakadari. Ben guling-gilingan nggak ada Quran yang ditinggal. Bener kata sadate bapak kulon, ibu kulon. Ibu kulon ngantos ini dua adat masyarakat itu mau Quran khatam. Jadi baru maghrib itu yasinan, baru yasinan mau Quran urut. nggak sampai khatam. Ya ana mau corong ayat, sa ayat butuhe jangan sampai ada Quran yang diting tinggalkan. Karena tadi Ternyata kayak tadi Mut'im bin Adi imannya itu karena ayat amkhuliku min ghairi sayin amhumul khalikun am khalaqus samawati wal ard bala yuqinun. Akhir kanjeng Nabi gak kuat. Dek ini ngurungokno Nabi. Nabi pas salat maghrib gak kuat, sungkem. Ya Muhammad, ma tarok tali akli nasean. Utekun mat. Mereka oleh membombardir Quran kayak gitu sudah gak apa-apa kata Allah. Saya ada Tuhan gak apa-apa, tapi tunjukkan siapa yang gawe langit bumi. Kedaran segala bumi Yesus lahir ning bumi, lata hubal wis ana ning bumi. Sopo aja ya, sing jadi pangeran sopo? Ya sing gawe langit bumi. Lah apa kowe sing gawe? Am sama awati wal arat Kowe tak kon ngaku gawe ya kowe ra gelem balayu. Gini numpanya nyatane ya udah sadar nek gawe. Kayak apa Quran menggiring hujah? Nopo menggiring nopo. Mulane wong cerdas-cerdas kok Sidina Umar sekali krungu toha ma anzalna alaikal qur'ana napa litasqa illa tazkirata limu iku iman. Mergo sentek uteke ku sentek. Gue ngadepi Quran. Sentek. Coba misalnya sampean tak bandingno. Semoga-moga niki dadi barokah sampean ngaji. Ya. Wadzariyati dzarwa. Rungokno iki. Dzariyat iku sangka e, jamak muannas sangka kata dzarrah. Dzarrah itu kekuatan terkecil. Dulu orang bilang itu nuklir. Sekarang orang bilang molekul apa? Nuklir atau apa itu? Atom, atom atau apa? Sang, sang sore atom itu Mboten-mboten sing napa? Wis pokoke atom lah. Atau partikel apa? Partikel atom. Dan semua kamus mengatakan demikian. Ini ruang ini. Wadzariyati darwa demi kekuatan kecil yang dasarnya luar biasa. Itu dzariyat. darwa falha milati wikro. Kemudian kekuatan kecil ini bisa menggerakkan apa saja, bisa menanggung apa saja. Kayak kekuatan mesin itu kan disebabkan satu hal yang kecil misalnya platinum, kemudian bisa menggerakkan pesawat, gerakkan hal-hal yang besar. Falhamilati, terus mikro, faljariati, yusro. Kemudian lewat kekuatan atom itu bisa menjalankan apa saja. Faljariati yusro. Kemudian falmukosimati, mukosimati amro. Kemudian urusan di dunia bisa tersalurkan. mukosimati mendapat porsi sendiri-sendiri. Wes. -sendiri. Orang yang disuruh komentari Quran zaman itu ada Utbah, ada Walid, ada beberapa Robiah, ada beberapa tokoh kafir. Wis entak uteke. Sampai mendingan ya. Piye carane komentari Quran? Ora iso aku, Oh ora iso. Wis pokoke pikir supaya iso. Lah ora iso kok bukan pikir. Sehingga mereka rapat itu mbakas ra iso. Lah iku sing disebut Quran innahu faktara wa qaddar fakutila kefakot dar summa kutila kefakot dar summa nazar summa abasa wabasar summa adbar was takbar mereka dikon mikir ora iso wis tak komentaris penting cangkem elek ora iso ora iso terus akhirnya Walid Walid itu jujur inna alaihi la halawa wa inna a'lahu la musfirun wa inna asfalahu la muhdikun ora iso didelok kok dhuwur ya apik kok ngisor ora iso ora iso wis iso dikomentar sak ngono nyewa nyewa wong singkat cerita terus nyewa Musailamah Musailamah kon nyewa jadi kue sing ahli sihir sihir tandingi tandingi. Musa lama iku wong pancen cah geblek, cah elek, geblek. Iku dekne ngerti Quran ngono sing dielingu akhirnya, napa? Jadi dianggap notek tok apa? Akhirnya gaya tandingan ngene. Ku apal, tapi ojo arane aku penggemar Musa lama loh. ya. apa apal kok di penggemar sembrono Disaingi ini. Wazari'ati zar'a fal hasidati hasda di khabizati khubza kima di lukma. Jadi artinya mengenai tok. Dekne mergo butuhe mu akhire tak ngono tok. Jadi artinya akhirnya apa tuh? Wazari'ati zar'a demi wong wedok-wedok sing nandur. <laughs> Berarti tandur rusane wal hasidati hasda demi wong wedok sing manen. Barang berarti panen ya fal khabizati khubza didadekno roti. Bareng ku fal lakimati lukma terus dipangan diuntal. <laughs> terus jare sing nyewa lagi apa apa Oh, wong stres. Mergo lah ya mulane iki lho ngaji mek jenengan. Dadi kowe aja geman darani mukjizat Quran iki perkara akhire mok dal tok rok tok. Kowe berarti kowe saya koyo Musailamah Dadi dadi kowe nak ngelem mukjizate Quran iki aja mbok delok pepe akhire dal dal kabeh rok rok. Aja ngono, nak ngono lama, wae iso, paham ya? Dadi mukjizate Quran yo ya kualitas mak makna dengan lafat sing fasoha. Ora kok akhire tok, nak akhire tok gampang, kok irama wae iso. Angger akhire AA kabeh, paham ya?